Dibatilah sebagai ikhwan membentuk grup tahun komunitas dengan tujuan dilarang bicara fitnah dan bangun persatuan ikhwan. Apakah yang dibenarkan? Membentuk grup tahun komunitas. Disingkat GTK. Dengan tujuan dilarang bicara fitnah. Bicara fitnah bicara apa? Kalau bicara fitnah, saya bicara tahdir, berarti ini hizbiyah baru. Artinya dia membuat supaya mangan beli mangan kumpul, salah beli salah kumpul, bid'ah nggak bid'ah kumpul. Ya, ini hizbiyah. Itu adalah hizbiyah. Harusnya nggak begitu. Harusnya bikin grup ta'awun untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Menegakkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Mestinya bantu membantu untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Kalau untuk jangan bicara fitnah itu masih majhul, masih nggak jelas apa yang dimaksud fitnah. Kalau jangan bicara fitnah, artinya jangan bicara tentang masalah-masalah yang sedang dibicarakan oleh para ulama, peringatan dari bahaya hizbiyah, dari sifulan dan sifulan, berarti dia menganggap bahwa ucapan para ulama sebagai fitnah. Dan menganggap ucapan para fitnah yang mengikuti ulama dianggap fitnah. Dan itu tuduhan yang keji kepada para ulama. Tujuan yang kurang ajar kepada para ulama. Barakallahu